kita biasakan terlebih dahulu kita awali. Nanti biasanya awal-awal masih belum nikmat kita tahajud. Bahkan uh, Sabit Al-Bunani rahimahullah taala beliau mengatakan tana kabatul laila isin sana. Sumatanaan pubihi isin sana. Jadi aku ini bermujahadah ketika tahajud 20 tahun mujahada. Artinya eh, tidak nikmat tapi masih memaksa melawan hawa nafsu. Tapi kemudian setelah itu baru merasakan nikmat 20 tahun merasakan nikmat ketika tahajud dan setiap tahajud beliau minta kepada Allah Subhanahu wa taala ya Allah kalau engkau berikan kepada salah satu hambamu kenikmatan bisa sholat ketika di kuburannya ketika setelah wafatnya maka berikan aku ya Allah kenikmatan tersebut ketika aku nantinya sudah wafat dan sudah di dalam kuburanku meminta kepada Allah seperti itu dan Allah betul-betul mengabulkan doanya ditakdirkan oleh Allah untuk dikabulkan e, doanya bahkan ditampakkan kepada orang yang hidup. Subhanallah. Di saat dikubur beliau ini dan e, penggali kuburan sudah menutup tanahnya, ya menutup sudah mulai menutup tanahnya. Ada labina, ada kayu yang menutupi jasadnya. Itu kan sunnah. Jadi setelah ditaruh di liang lahat, kemudian ditutupi dengan labina, ima kayu atau batu-batu batah gitu yang panjang-panjang. Itu ada yang pecah, ada yang terjatuh. Sehingga dibuka sebagiannya oleh penggali kuburan dan ternyata dilihat dalam keadaan sudah sholat. Jadi sudah berdiri sholat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Padahal belum sempurna di kubur itu. Jadi dikabulkan hajatnya Allah ketika beliau memohon kepada Allah ketika tahajud supaya diberikan kenikmatan kalau memang itu ada yang diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala daripada hamba-hambanya. Berarti ada yang lain selain beliau. Sholat ya, termasuk uh, uh, Habib uh, ya Habib Musayyah e, eh, bin Syekh di Hadramut begitu juga terjadinya mirip seperti kejadian tersebut cuma bedanya kalau Sabit Al-Bunani ini dalam keadaan sholat beliau ini dalam keadaan membaca Al-Quran jadi ada yang menggali kuburan digali kuburan beliau ini ternyata dilihat dalam keadaan duduk di atas kursi kemudian membaca Al-Qur'an. Kaget ini <laughs> yang gali kuburan. Akhirnya dikatakan tidak usah kaget. Tapi kamu tutupi. Diam, tidak usah cerita sama siapapun. Dengan apa yang kamu lihat saat ini. Kalau kamu ceritakan kepada orang lain, aku akan mendapatkan ajalmu bergabung dengan aku. Dalam keadaan tidak lama setelah itu. Dan betul, Tahu-tahu diceritakan setelah beberapa waktu. Tidak lama ceritakan, meninggal. Tapi ala kuliah diceritakan. Kalau tidak diceritakan, ceritanya tidak sampai kepada kita. Oh tapi dia mati. Ya mau mati tidak mati pun dia ya, nantinya juga mah. Jadi ketika kita tahajud, kita curhat, kita minta apapun yang kita inginkan. Kita punya hajat apa enggak? Pasti insya Allah masing-masing punya hajat ya. Mungkin sedikit ya yang punya, tidak punya hajat. Mungkin kalian tidak punya hajat kepada Allah. Tidak butuh kepada Allah. Kalau anak orang yang paling butuh kepada Allah. Kalau kalian mungkin Masya Allah tidak ada dosa, ilmunya banyak, ibadahnya Masya Allah. Jadi tidak terlalu butuh lah. Yang merasa butuh, ya mestinya dia lebih banyak berdoa. Kalau kalian butuh ya, tahajud berdoa meminta kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu waktu termasuk waktu istijabah, waktu dikabulkan doa seorang hamba. Ya, lebih dekat untuk dikabulkan. Tidak dikabulkan juga jangan su Rasulullah. Pasti itu adalah yang terbaik, yang terbaik. Itulah yang dikatakan Imam Ibrahim Al-Khawas, dawaul qulub termasuk dawaul qulub, termasuk itu obat ha obat hati, obat penyakit hati bagi seseorang yang sakit seperti kita-kita ini yang sakit hatinya, punya sifat ini, sifat itu segala macam, mengobatinya dengan lima, dengan salah satu daripada li, lima perkara. Ya, yang pertama adalah Qiraatul Quran bitadabbur, membaca Quran dengan memahar artinya. Baca Quran tidak cukup, tapi dengan memahami ar artinya itu bisa mengobati penyakit ha hati. Kemudian juga qiyamul qiyamul lail, ya bangun di malam hari. Kemudian juga ikhlaul batan, ya mengosongkan perut dari makanan. Artinya jangan kenyang, jangan selalu ke kenyang. Jadi lapar sedikit atau sedikit-sedikit eh, tengah-tengah tidak terlalu kenyang ketika kita makan itu baik buat hati kita karena orang yang selalu kenyang itu bisa mengeraskan ha? hati kemudian juga mujalah satu solihin duduk bersama orang duduk bersama orang so soleh dengan kita duduk bersama orang soleh otomatis kita dapat manfaat nasihat-nasihat dan dengan itu hati kita akan menjadi ber mesti dengan duduk dengan orang soleh jangan dengan orang yang toleh kalau kita duduk dengan preman-preman gembong narkoba dan lain sebagainya bukan menambah bersih hati kita tapi menambah kok kotor berapa itu berarti kurang satu kiamulail al kiamulail atau dapur kira atul Qur'an bi tadab tadabbur ikhlaul ba batan ja mujala satus apalagi yang satu bukan mujala satus solihin atadarru indah sahar atadarru indah sahar ketika tahajud menjelang fajar Tadarru ini memohon meminta dengan sangat kepada Allah yaitu yang kita bahas tadi itu kita curhat kepada Allah, kita minta kepada Allah, itu bisa mengobati penyakit ha? hati. Tadarru indah sahar. Ini tadarru memohon dengan sangat, dengan mengharap kepada Allah, menunjukkan butuhnya kita, lemahnya kita. Ya, merendahkan diri kita di hadapan oh, itu tadarru. Ya Allah, aku ini orang yang banyak dosa, aku orang yang lemah, aku tidak bisa apa-apa. Kalau tidak <clears throat> tidak dari engkau ya Allah aku mengharap aku mengharap kepada siapa lagi selain engkau kalau tidak engkau yang mengampuni dosaku siapa lagi yang bisa mengampuni dosaku kalau tidak engkau yang mengabulkan hajatnya tidak mungkin selain engkau ada yang mengabulkan hajatku ya, dan begitu seterusnya ini bisa mengobati <clears throat> mengobati penyakit hati jadi ketika tahajud kita hadirkan di situ curhat kepada Allah SWT maka di situ akan terasa nek nikmat ketika kita tahajud. Nah, jadi perlu mujahadah memang, perlu mujahadah. Nah, apa-apa bikin gahwa, bikin kopi, bikin minuman biar kita tidak ngan. Nah, tuh, ya. Dan tentunya harus dibantu dengan keadaan kita, jangan kita makan malam kenyang, tidur dalam keadaan kenyang, biasanya bangunnya juga susah. Begitu juga sudah makan kenyang, habis itu juga tidurnya terlalu malam tidur jam setengah dua ya gimana dia mau bisa tahan tahajud tidur setengah tiga bangunnya jam berapa itu kita manusia butuh isi istirahat ya jadi ada waktu istirahat yang lebih maka di situ juga membantu termasuk kailulah kita bisa juga ya membantu kita untuk tahajud dengan koi bisa juga dengan sebab yang paling dasar adalah kita hindari maksiat. Kalau kita tidak bermaksiat, maka lebih dekat, lebih mudah untuk kita bisa tahaj. Kalau kita maksiat kepada Allah, otomatis malamnya kita susah tahajudnya kepada Allah. Karena kita tahajud kepada Allah berarti kita ada di hadratullah. Kita hadir bersama itu kedudukan tinggi. Hadirnya kita bersama Allah kedudukan yang tinggi, makom yang mulia. Dan makom yang mulia, kedudukan yang tinggi tidak diberikan kepada orang yang bermaksiat siat. Nah, itu salah satu yang membantu untuk kita bisa tahaj, tahajud. Ya, termasuk juga harus ada kebiasaan. Kalau tidak kebiasaan, biasanya juga agak su susah. Kadang tahajud, kadang enggak. Ya, harus ada kebiasaan. Dan dianjurkan bagi yang sudah bangun untuk tahajud, bangunkan temannya. Bangunkan yang lain, sunnah itu. Bangun, bangun, gum, gum, tahajud. Sunnah. Mau bangun dia, mau enggak. Yang penting kita bangun. Bangunkan disunahkan, dianjurkan. Kalau dia bangun, alhamdulillah kita bisa juga dapat pahala. Jangan kita malah iri, ah biarkan tidur, biar tidak dapat pahala dia. No. Jangan. Ya, kita ta'awun alal birri wa taqwa. apalagi antara suami istri dianjurkan malah lebih saling membangun. Ada doa khusus dari Rasul itu. Rasul sallallahu alaihi wasallam berdoa, rahimahullahu imra'an qama minal lail Rohamallahu imra'an qama min al-lail fa shalla ya fa shall shalla summa ayqadha imra'ata fa shallat fa in abad nadaha fi wajhihi al-ma jadi semoga Allah merahmati seorang laki-laki yang bangun di malam hari kemudian dia sholat dua rakaat setelah dia dua sholat dua rakaat dia bangunkan istrinya juga untuk tahajud. tahajud dibangunkan istrinya tidak mau Wah, kemudian isinya bangun, alhamdulillah. Kalau dibangunkan tidak mau, nabohat. Dia cipratkan di wajahnya, ah, cipratkan air. Jadi bagi kalian pun juga teman kalian cipratkan. Nah, kalau nah, kalau laki-laki juga demikian sebaliknya perempuan. Ya, warahimahullahu rahimahullahu imra'atan didoakan juga oleh Rasul. Semoga juga Allah memberikan rahmat kepada wanita. Khamat minal di malam hari bah fasolat rokaten dia sholat dua air kodat zaujaha kemudian dia membangunkan Fa'in aba nabahat fi wajhihi alma. Kalau suaminya dibangunkan tidak mau, dicipratkan wajahnya dengan didoakan oleh roh Rasul Jadi kalau kalian nanti kawin, tahu-tahu bahasa semua wajah kalian, ya jangan dimarah. Suami kalian jangan dimarahi, itu anjurannya Rasul. Nah. Tapi kalau nanti kalian melihat suami kalian yang tidak bangun, sirat, jangan sirat. <laughs> Jadi balas dendam akhirnya. Maksudnya cipratkan air, jangan ya disirat. Jadi <laughs> nanti ambil timba akhirnya. Allah a'lam. Ya Rabbana tarofna bi anana tarofna wa anana فتب علينا توبة فاغسل لكل